plastic bags drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel, feel so paper thin, like a house of cards, one raring brewing in? Do you ever feel already buried deep, six feet under screams, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, like a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. of plastic bags. Drifting took the wind, wanting to start again. Winnie! Tepuk tangan dulu dong buat Whitney dong. Ya, Whitney, lagu Fireworks uh, ini kan semua udah tahu ya ini lagunya Katy Perry dengan dengan aransemen yang sebenarnya semangat yang berapi-api gitu. Kamu bawain versi yang lain dan menurut aku aransemennya keren banget ya. Aransemen musiknya keren banget ya, aransemennya keren banget. Terus begitu kamu masuk vokal, ya sebenarnya ada satu hal yang aku mau kasih tahu ya karena minggu kemarin juga aku bilang Whitney. Whitney salah satu adalah yang aku bilang penyanyi yang paketnya full, tapi kemarin-kemarin hilang semua kepercayaan dirinya. Nah, di lagu ini Whitney, menurut aku ya musik udah bagus, tapi kamu tuh nggak nggak ya lagu ini kan semangat versi upbeat. Ini versi slow sebenarnya tetap harus bisa powerful. Nah, kamu tuh kurang powerful menurut aku di lagu ini di versi yang kayak gini. Ya, sebenarnya bisa. Makanya tadi ada bagian O yang kamu oh gitu, mereka langsung tepuk tangan karena bagian itu enak banget. Ya, di satu sisi itu maksudnya yang bagian grande atau kamu berani explore itu yang harus kamu lakukan sebenarnya menurut aku. Tapi tadi apa ya? Eh, menurut aku ya untuk musik yang sespektakuler itu kamu uh, terlalu biasa menurut aku ya. Kamu eksekusinya kurang kurang berhasil. Terima kasih Kak Judika. Whitney. Iya Bunda. Uh, kamu kita pernah pernah uh, di grup saya pernah terjun untuk bantuin grup kamu inget gak? Ya? Iya. Pernah gak saya kasih tahu dulu apa yang inget? Kamu inget gak omongan saya dulu apa tentang kamu? Nyanyi tuh harus ada <clears throat> ya gitu. Harus ada dinamiknya. Iya. Ingat kan saya ngomong itu dari kita iya. di belakang panggung sebelum ada showcase dan sebelum ada spekta ini. Ya. Saya bilang kamu harus dynamic, dynamic ya kan. Dynamic itu uh, bagaimana kamu dari pelan ke atas, pelan ke atas, sikat lebih kencang lagi. Nah menurut saya kamu hari ini nyanyi firework itu sangat datar. Dynamic kamu tuh sangat sangat minim sekali dan atau mungkin juga bisa saja kerendahan di awal. Bisa gak sih naik setengah lagi Kenapa sih kamu gak ngerasain kerendahan ya? Rendah sih, tapi aku emang alto. Hah? Rendah sih, tapi aku alto. Setengah lagi gak bisa ya? Naik setengah. Boleh. Do you ever feel? Main dynamic kamu tuh harus dimainin dynamic kamu gitu loh. Coba. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? wanting to start again. Do you ever feel, feel so paper thin, like a house of cards when blowing, carrying in? Do you ever feel already buried deep? Six feet under screams, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you, like a spark in you? You just gotta ignite the light. Stop, stop, stop. Nah ini kelemahan kamu, bahwa kamu tuh nyanyi hanya sekedar nyanyi. Belum menceritakan tentang liriknya apa. Benih, benih. Belum storytelling. Benih. Simpelnya sebenarnya gini, ini kan lagu aku suka banget. Sebenarnya dengan dengan melodi kayak gini, kamu kamu ngerasain nggak kayak misalnya cuman di depan kamu tuh harus berani main di muka sama bisa Do you ever feel like a plastic bag drifting to the wind wanting to start again nah, Do you ever feel feel so paper thin like a house of cards I'm broke I'm Kevin chance for you. There's a spark in your throat like you just gotta ignite. itu maksud. Keren banget. Enggak Keren maksudnya. Itu. Kenapa aku bilang kenapa aku bilang kamu, kenapa kamu merasa udah habis? Padahal kamu tuh masih bisa. Nah satu salah satunya adalah itu kamu nyanyi tuh harus dah pakai feel terus berani sampai muka jelek bodoh amat. Baby you're a words back up your world. Ngerti ya, Whitney ya? ya? Ngerti ya? Ngerti kamu, gak? kamu tahu isi lagunya? Iya, Lirik bait per baitnya kamu tahu lagunya tidak? Lagunya tuh jadi Katy Perry menulis lagu ini tuh dia memberi hmm. semangat untuk orang-orang bahwa semangat itu bisa menjadi kembang api di tengah malam. Jadi yes. itu tentang kebahagiaan. Oke, okay. tadi kayak Judika nyanyi ya, do, do you ever feel like a plastic bag? Itu sesuatu yang kecewa. Intinya sampah. sampah. Kamu pernah sampah. ngerasa kayak sampah nggak? Nah ekspresi kamu, suara kamu tuh harus menggambarkan kamu ngerasain di, orang ngelihat kamu kayak sampah. Itu yang kita nggak kerasa gitu. <laughs> Jadi buat aku kalau kamu pelajari liriknya satu persatu, kamu akan tahu bagaimana cara mengekspresikan. Jadi kayak baby you're a firework itu kamu harus berani gitu loh. Maksudnya harus ngerasa kalau kita itu fireworks. Jadi harus ada beda rasanya dari ngerasa ngerasain jadi plastic bag sampai fireworks gitu. Aku dulu aku <laughs> suruh nyanyi lagi ya enggak. Jadi Udah Judika tadi yang ngewakilin ya. Kayaknya kalau ini lagu memang sebenarnya lagu upbeat, uh, tapi dibikin uh, rasanya tuh dalam. Kamu sudah ditolong dengan masih ada durasi, Okay. Langsung aja. Hah? Aku Masih enggak. ada, soalnya ya, ya. Lu, lu katanya penyanyi kan oh, rasa oh, no, banget. No, Nih ya, gue kerendahan lagi kuncinya tadi. Kerendahan? Nggak, Boleh nggak, bukan, bukan, bukan, bukan. Bukan mau masukin, mau masukin songnya coba. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, six feet on a scream and no one seems to hear a thing? Do you know that there Still a chance in you, cause there's a spark in you. You just got to ignite the light and let it shine. Just hold. tidak seperti Judika ya. Maaf kalau ada kurang-kurang. Cuma maksudnya aku Beda. lirik per lirik. Karena kan kalau Judika tentunya main dinamika bagus. Itu kan kekuatan penyanyi tentu ada bedanya. Nah kamu harus cari kekuatan kamu itu di mana. Rasa perlu ditingkatin. Me, apa tadi namanya uh, dynamic perlu ditingkatin. Jadi banyak yeah. yang perlu harus ditingkatin. Cuma kalau aku bisa bantu kamu dari sisi tipe cara nyanyi aku adalah kamu pelajari liriknya satu-satu dan kayak ngomong yeah. sama orang. Apa isi lagunya? Ngomong tapi dilagukan Jadi storytelling tuh menceritakan lirik tapi dilagukan Kamu tuh datar banget. Itu kekurangan kamu. Jadi kamu harus harus lebih membaca liriknya apa, tahu maksudnya apa, kemudian kamu lagukan dengan perasaan yang luar biasa. Itu aja. Oke, okay, ya, yeah. terima, terima kasih. kasih banyak.